Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan muqarrar fi tauhid masih tentang nawaqidul Islam. Sekarang an-naqidu ar-rabi'u pembatal yang keempat. Mani ataqada anna ghaira هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو kafir. Barang siapa meyakini bahwa selain uh, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih sempurna daripada tuntunan Nabi. Atau orang meyakini bahwa e, hukum selain hukum Nabi atau putusan selain putusan Nabi lebih baik daripada hukumnya atau putusannya. Seperti orang yang lebih mengutamakan hukum togut terhadap hukum Rasulullah, maka orang semacam itu apa? Kafirun, kata kafir. Jadi orang yang e, meyakini bahwa selain hukum Rasulullah adalah lebih utama daripada hukum yang dibawa Rasulullah atau meyakini selain petuntunan Rasulullah lebih baik daripada tuntunan Rasulullah SAW. Secara otomatis orang yang menerapkan undang-undang, orang yang menerapkan undang-undang buatan manusia itu secara apa? Secara pasti dia itu lebih apa? Meyakini bahwa undang-undang ini lebih utama daripada undang-undang Nabi atau hukum Islam. Karena tidak mungkin orang itu apa berpaling kepada yang lebih rendah. Jadi walaupun hatinya mengklaim bahwa hukum Islam lebih utama, yang saya lakukan itu batil, tetap dia kafir. Karena apa? Itu bentuk syirik gitu kan. Seperti orang yang eh, apa beribadah kepada berhala, kepada patung. Terus meyakini yang saya lakukan ini batil. Tauhid itu hak. Dia kafir ya? Kafir. Karena perbuatannya. Karena apa? E, makanya saya Muhammad Ibrahim al beliau menjelaskan bahwa orang yang menerapkan undang-undang, maka dia kafir walaupun dia mengatakan bahwa hukum Islam lebih utama dan hukum yang saya terapkan ini batil. Sama seperti orang yang menyembah berhala, terus mengatakan bahwa saya tahu perbuatan saya ini batil. Itu tidak tidak pengaruh itu. Makanya orang-orang yang menerapkan hukum e, buatan manusia masuk dalam pembatal. Ini walaupun dia mengklaim bahwa hukum Islam lebih utama. Karena yang adanya perincian kalau meyakini ini dan itu dalam kodoy, dalam qadiyah muayyana nanti akan dijelaskan dalam qadiyah muayyana bukan tasyri, bukan tahakum. Tapi qadiyah muayyana nanti akan ada bahasannya. Tapi sifatnya udah tahakum, atau memutuskan merujuk kepada undang-undang baik sedikit maupun banyak itu adalah kufur akbar walaupun meyakini hukum Islam lebih utama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu fi khutbatil Jum'ati, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, mengucapkan dalam khutbah Jum'ah, amma ba'du, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi هدي Muhammadin sallallahu alaihi wasallam makhrajahu Muslim. Amma ba'du. pun setelah itu. Amma ba'du kan amma ba'da hazal kalam adapun setelah ucapan ini gitu kan. Fa maka mesti ada fa itu kan. Uh, jawabnya. Uh, maka sebaik-baiknya al hadis ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baiknya petunjuk tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lumun anna dinal islami mabniyun ala aslaini al-kitabi sunnati dan sudah maklum bahwa dinul Islam ini dibangun di atas dua pondasi, dua dasar, dua uh, rujukan. Itu apa Alkitab dan sunnah Wa hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam taqrirun lid-dini wa amalun bihi wa tafsirun lahu. Sedangkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, praktek yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan apa? Takrirun liddin. Takrir ya, sebagai pengakuan atau pengukuhan bagi din ini. Wa amalun bihi dan pengamalannya. Wa tafsirun lahu dan penafsirannya. Faman za'ama anna goyro hadiyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi faqad za'ama anna ghayra dinil islami akmalu min dinil islami wa hadza kufrun bi ijma'il muslimin. Sehingga barang siapa mengklaim bahwa selain tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada tuntunannya, maka dia itu telah mengklaim bahwa selain dinul Islam itu lebih sempurna daripada dinul Islam. Dan ini merupakan apa? Kekafiran berdasarkan ijma kaum kaum muslimin. Wallahu jalla wa ala qadim tanna ala al ummati bi an akmala lahaddina wa atamma alaiha ni'mata. Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla wa ala telah memberikan karunia terhadap umat ini dengan apa? Dengan Allah menyempurnakan, menyempurnakan din ini buat mereka dan telah menyempurnakan nikmat untuk mereka dengan disempurnakannya dinul Islam. Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian din kalian dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai dinan sebagai pegangan hidup Fama radiyahullahu lana huwa akmalul adyan wa abdaluha wa ayasaruha. Sehingga apa yang Allah ridhoi untuk kita itu adalah din yang paling sempurna, paling utama dan paling mudah. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi e, ballagha hadha ad-din wa fassarahu wa amila bihi fahadyuhu huwa ad-dinu wad-dinu kamilun fala yujadu dinun uh, akmalu minhu wala hadyun akmalu min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uh, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah apa, menyampaikan din ini, menjelaskannya, mengamalkannya. Sehingga tuntunan beliau ini apa? Ad-din. Ad-din. Dan din sudah sempurna. Tidak ada din yang lebih sempurna daripada dinul Islam. Tidak ada tuntunan yang lebih sempurna daripada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah Ta'ala inna dina Allahil Islam. Sebenarnya din satu-satunya yang Allah ridhoi hanya al-Islam. Wa man yabtaghi al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai dinan, pegangan hidup, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang yang rugi. Di sini wa qauluhu dan ucapan di atas mani taqada anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi. Uh, eh, orang siapa meyakini bahwa selain uh, bahwa hukum selain hukum Rasulullah lebih baik daripada uh, hukumnya seperti orang yang apa? Lebih mengutamakan hukum-hukum tauhid atas hukum Rasulullah SAW. Hadhihi mas'alatul hukmi bi ghairi ma anzalallah. Ini adalah masalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Wal hakimu bi ghairi ma anzalallah lahu e, min haitsu al-jumlah halatani. Orang yang memutuskan dengan selain apa yang Allah turunkan itu secara umum ada dua keadaan. Yang pertama, Al-ula ayyakuna al-aslu hukm ayyakuna al-aslu hukmahu bisyar'i wa laysa lahu marji'un aw masdarun illa syariah. Yang pertama eh, orang yang apa? Yang eh, rujukan ya, asal rujukannya pokoknya adalah syariat dan dia tidak memiliki rujukan dan sumber kecuali syariat summa yukhalifuhu fayahkumu bima yukhalifuhu fi ba'dil ahyan kemudian dia menyelisihinya di mana dia memutuskan dengan apa yang menyelisih syariat pada apa sesekali itu kan. Iya. Ya. E, seperti gini. Yang ini yang dimaksud dengan qadiyah muayyana itu. Si hakim dia menjadikan Alkitab dan Sunnah sebagai rujukan. Rujukan. Dia selalu merujuk, pokoknya segala permasalahan merujuk kepada Alkitab dan Sunnah ketika si Pulan mencuri dia memutuskan e, pokoknya belak-belak dengan Alkitab dan Sunnah tidak menyimpang. Nah umpamanya suatu saat ada si Zaid mencuri. Si Zaid mencuri. Dia merujuk kepada Alkitab dan As-Sunnah ketika memutuskan itu bahwa orang yang mencuri adalah hukum potong tangan kalau memenuhi syarat apa pencurian. Kan tidak setiap pencurian dipotong tangan pencuriannya harus harta yang maksum, yang terlindungi. Terus dari min khir, eh, dari tempat yang eh, penyimpanan layaknya penyimpanan. Terus cara sembunyi-sembunyi mengambilnya. Terus tidak memiliki subhat kepemilikan pada barang yang diambil. Kemudian mencapai nisab seperempat dinar. Itu syarat-syarat apa? Pencurian yang dipotong tangan. Nah, si hakim ketika si Zaid diaduk di apa? dihadirkan kepada dia, dia merujuk kepada Alkitab Sunnah bahwa si pencuri harus potong tangan. Nah, terus dia mengurai syarat-syarat potong tangan ini. Ini ini ini. Akan tapi karena si Zaid ini saudaranya umpamanya, dia masuk hawa nafsu di situ umpamanya. Dia setelah menguraikan dalil-dalil ini, ketentuan gini-gini, dia memanipulasi data, fakta, dia mengatakan tahu bahwa si Zaid sudah memenuhi syarat ini potong tangan ini. Tapi dia supaya si Zaid tidak kena potong tangan, dia mengatakan akan tetapi si Zaid ini pencuriannya tidak mencapai nisab Pernah tahu mencapai apa? nisab Ya, tapi dia menyembunyikan pencuriannya tidak sampai nisab kata dia. Pernah tahu apa? Mencapai nisab Maka karena tidak mencapai nisab maka tidak bisa dipotong tangan, hanya ditaksir saja. Lihat di sini, dia secara dasar merujuk kepada apa? Alkitab dan Sunnah ketentuannya. Cuma penyimpangan itu dari sisi apa? Penyembunyian fakta data yang sebenarnya. Nah ini yang disebut apa dengan kodiyah muayyana dalam kitab-kitab akidah disebut kodiyah muayyana atau hadisah muayyana atau uh, apa eh, sifatnya yaitu qadiyah muayyanah atau masalah muayyanah atau hadisah muayyanah. Yang seperti ini gambarannya, rujukannya kepada Alkitab dan Sunnah cuma pas apa terapan kepada individunya ada apa pe, penyembunyian fakta itu kan, pada pembuktiannya itu kan. Jadi disebut qadiyah muayyanah yang ada rincian kalau meyakini ini dan itu. Nah, itu yang yang nanti disebutkan rinciannya. Tapi harus dipahami ini yang dimaksud kodiyah muayyana. Karena kalau seandainya dalam kasus si Zaid ini, si hakim itu yang biasa menurut, merujuk kepada kitab dan sunnah, pas si Zaid mencuri, dia merujuk kepada KUHP. Itu kafir. Kafir. Kenapa? Karena tahakum kepada Togut. Gitu. Kemudian asaniyah yang kedua, ayyastabdilal hukma syar'iyya as sahihah as-sariha bi ghairihi wa yaj'alahu makanahu. Dia mengganti hukum syariat yang sahih sore dengan yang lainnya dan menjadikan sebagai apa? Hukum itu pengganti hukum syariat. Orang yang meninggalkan hukum kitab pakai hukum togut. Nah, itu namanya e, mengganti istibdal. Bihaisu yulghil hukma syar'iyya wa yaj'alu makanahu hukman akhar. Di mana dia menggugurkan hukum syariat dan menjadikan hukum yang lain sebagai penggantinya. Sawaun kana zalika fi hukmin wahidin aw aksar, baik pada satu putusan maupun banyak. Tadi pada kisah si Zaid tadi kan itu disebut qadiyah muayyana karena merujuk kepada kitab sunnah. Tapi kalau seandainya pada kisah si Zaid itu si hakim biasa merujuk kepada kitab sunnah tidak pernah menyeleweng. Tapi pas si Zaid mencuri, dia merujuk kepada KUHP atau kepada hukum adat kafir walaupun sekali saja. Nah ini yang yang masuk kedua. Jadi gambaran kodiyah muayyana itu dia merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Ya. Terus uh, dia meyakini dosa uh, apa eh, terjadi itu pada masalah pembuktian saja. Iya. Karena banyak orang tidak memahami ini sehingga mereka kalau sekali dua kali itu apa kuprun pun itu. Enggak. Dalam namanya istibdal itu mau sekali, mau dua kali sama saja kayak syirik gitu kan. Orang membuat tumbal sekali kafir ya Kafir itu. Jadi itu yang disebut kodiyah mu'ayyana Karena kalau e, kalau banyak tidak paham masalah istilah kodiyah mu'ayyana dalam kitab-kitab akidah, kodiyah mu'ayyana hadis mu'ayyana atau e, apa? waqiah ya muayyana itu gambarnya seperti tadi yang digambarkan wasayati at-tafsilu fil halataini nanti akan e, datang perincian pada dua keadaan yang di atas itu qala syekh Muhammadu e, Ibnu Ibrahim rahimahullah Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim rahimahullah mengatakan wa tahkimu syar'illahi wahdahu duna kulli ma siwahu syaqiqu ibadatillahi wahdahu duna ma siwahu pemberlakuan syariat Allah saja itu tan dengan meninggalkan yang lain adalah syakik. Sejawat peribadatan kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Iz madmunu asyhadataini ayyakuna Allahu huwal ma'bud ayyakuna Allah ayyakuna Allahu huwal ma'bud wahdahu la syarikalah. Karena kandungan daripada asyhadatain itu adalah hendak apa Allah lah zat satu-satunya yang diibadati tidak tidak ada sekutu baginya wa ayyakuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muttaba wal muttaba'a al muhakkam ma ja'a bihi faqat adalah e, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikuti yang di apa yang dijadikan rujukan hukum e, apa yang beliau bawa jadikan rujukan hukum tidak yang lainnya. Wala jurridat suyuful jihadi illa min ajli zalika. Dan pedang-pedang jihad tidak dihunus kecuali demi hal itu. Wal qiyami bihi fi'lan wa tarkan wa tahkiman indan niza. Dan menegakkannya fi'lan secara perbuatan, tarkan meninggalkan, tahkiman dan meninggalkan indan nisa saat terjadi perselisihan. Jadi maksudnya pembelakuan syariat itu adalah kandungan kalimat syahadat tauhid itu dua kalimat syahadat karena konsekuensi eh, syahadat tidak beribadah kecil kepada Allah dan tidak mengikuti tuntunan kecil tuntunan Rasulullah. Qala al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah mengatakan al-isyraku billahi fi hukmihi wal isyraku bihi fi ibadatihi kulluha bima'nan wahid la farqa bainahuma albattata. Penyekutuan Allah dalam putusannya dan penyekutuan Allah dalam ibadahnya itu saat apa semuanya satu makna. Tidak ada perbedaan di antara keduanya sama sekali. فالذي yattabi'u نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد lil ولا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه فهما واحد وكلاهما مشرك بالله sehingga orang yang mengikuti nizaman aturan selain aturan Allah dan mengikuti tasyri hukum undang-undang selain hukum undang-undang Allah itu sama seperti orang yang mengibadati patung sujud kepada berhala. Tidak ada perbedaan di antara keduanya sama sekali. Kedua-duanya satu status, kedua-duanya musyrik, ya, musyrik kepada kepada Allah. Jadi orang yang sujud kepada berhala sama sebagai orang yang sujud kepada undang-undang. Orang yang sujud kepada patung sama seperti polisi yang sujud kepada yang menerapkan undang-undang patung. Kalau patung-patung Candi Borobudur itu mati, batu. Kalau patung-patung di parlemen apa? Hidup. Gitu kan. Kalau patung-patung Candi Borobudur diibarati dengan sesajian, sujud. Kalau berhala-berhala hidup di parlemen, diikuti undang-undang yang mereka gulirkannya itu. Jadi sama satu status itu kan tidak ada perbedaan.